Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamiddin. Ikhwah majelis cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Guru-guru yang mulia yang Arifin cintai karena Allah. Kali ini kita bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Guru kita bersama Abang Arifin, Kakak Arifin. Dan Kori Ustaz Haji Muslim Farid, beliau seorang hafid dan imam para penghafal Al-Quran.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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Pemirsa Antv rahimakumullah, ikhwatal iman rahimakumullah. ayat yang tadi kita baca dan kita dengarkan berkaitan dengan fadilah keutamaan ziaratu kubur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur di antaranya ditulis oleh as Al-Maliki dalam sebuah kitab yang sangat masyhur Al-Mafahim allati yajibu an dalam kitab itu dijelaskan fadilah keutamaan ziaratur ziarah kubur Rasul. Ziarah kuburan Rasulullah. Ziarah kubur Rasul, ziarah makam Rasul yang ada di Masjid Nabawi. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ada seorang yang datang berziarah ke makam Rasul lalu diketahui oleh seorang yang bernama Utbi Utbi ini adalah salah seorang guru Imam Syafi'i imam yang besar dalam riwayat itu seorang berziarah ke makam Rasul lalu dia mengucapkan salam kepada Rasul Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Lalu dia baca ayat yang tadi kita baca tadi itu. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah Dia berkata, "Ji'tuka mustaghfiran lidzambi wa mustasfian bika ila rabbi." Aku datang kepada engkau mohon ampun dari Tuhanku dan aku datang kepada engkau mohon syafaat kepadamu dari Tuhanku lalu dia baca ayat tadi walau annahum izalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara rasulu lawajadullaha tawwabar rahima seandainya mereka menzalimi diri mereka seandainya mereka berbuat maksiat berbuat dosa lalu mereka ingin bertaubat jauka lalu mereka datang kepada engkau fastaghfarullaha lalu mereka mohon ampun kepada Allah wastagfarolahumur rasulu. Saya ulangi bunyi ayat itu. wastagfarolahumur rasulu dan rasul memohonkan ampun buat mereka. Subhanallah. Bagaimana seorang yang paling mulia? Seorang rasul yang paling mulia Rasul akhir zaman khatamul anbiya war rusul memohonkan ampun kepada orang yang datang kepada beliau. Lawajadullaha tawwabar rahima niscaya mereka mendapatkan Allah maha penerima taubat dan maha penyayang dalam kisah itu dia membuat syair Ustaz dan syair itu sampai sekarang kalau kita ziarah ke makam Rasul masih terpampang di antara dua tiang besar kemarin ketika kita umroh ketemu Ustadz Arifin Ilham temunya indah setelah menghidupkan sunnah Nabi tidak keluar kecuali Isrok begitu salat israq ha, abangku. Allahu Allah Allah yang bertemukan Antum tiap bulan Ustaz. Senang kita ziarah ke makam Rasul. Senang ziarah ke makam Rasul. Nah, ada fadilah. Ya. Dalam riwayat tadi saya saya teruskan, dia membuat syair-syair dan syair itu sampai sekarang terpampang di dua di, di dua tiang besar. Syair itu berbunyi nanti juga ikhwah bisa melihat di sana. Ya khairu mandufinat fil qa'i a'zumuhu fatauba min tibihinnal qa'u wal akab lalu di tiang sebelahnya nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal kar. itu terdapat di dua tiang besar itu Ustaz. Ya Ustaz. Ya khairu wahai orang yang terbaik Mandufinat filqai a'zumuhu yang jasadnya terkubur di dataran yang rendah. Fataba min tibihinnal qa'u wal akamu. Berkat keharuman beliau tanah datar dan tanah tinggi semerbak mewangi. Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu. Diriku menjadi tebusan untuk kubur yang engkau tinggal di dalamnya fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karam. Terdapat padanya kemuliaan diri dan terdapat padanya kedermawanan. Lalu setelah itu dia pulang. Utubi yang melihat apa yang dilakukan sahabat tadi tertidur. Dan dalam tidur itu bermimpi dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang saleh bisa bermimpi dengan Rasul. Ustadz Arifin Ilham pun ceritanya pernah bermimpi dengan Rasul. Allahu Akbar. Orang saleh bisa bermimpi dengan Rasul. Orang saleh bagaimana tidak bisa berjumpa dengan Rasul Mau tidur aja wudhu, baca doa Ini terkadang tidak Ustadz Mau ya. tidur yang dipegang remote Tidurnya nggak niat Gimana mau bisa berjumpa dengan Rasul? Orang soleh bisa bertemu dengan Rasul. Seperti Utbi. Utbi ini guru Imam Ash-Shafi'i bertemu dengan Rasul dalam mimpi itu. Rasul mengatakan kepada Utbi, ya Utbi, kata Rasul. ilhakil a'rabi wabashirhu bashirhu annallaha qad ghafarolahu Wahai utubi, temui orang tadi yang ziarah kepada aku dan beri kabar gembira annallaha qad ghafarolahu bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Subhan. Inilah fadilah ziarah ke makam Rasul. Jadi sebaiknya dihafalkan setiap supaya membaca seperti gurunya Imam Syafi'i itu. Dan kita bisa baca di situ ketika kita ziarah, terpampang terus. Susah Ustaz membacanya, terdorong-dorong. Ya khairu man dufinat fil qa'i a'zumuhu fataba min al nalqa'u wal akamu nafsil fida'u qabrin anta sakinuhu al afafu wa al jud wal karam. Lalu ini memberikan dorongan kepada kita bahwa ketika kita salat Ketika kita baca solawat, beliau dengar bahkan beliau mem, me, menjawab salam kita. Mamin muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Akbar. Luar biasa nih. Tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepada aku kata beliau kecuali Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku bisa membalas salam untuk kita bersalam dari manapun, dari tempat yang mulia ini, apalagi di hadapan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu dalam salat Assalamu alayka Assalamu alayka ayuhan Nabi. Salam yang kita baca, salam yang kita ucapkan, kita harus yakin didengar dan, dan itu dijawab oleh Rasul Muhammad. Sani ya Ustaz. Ya. Muhatab Sani. Muhatab Sani. Lawan bicara itu, Bu. Assalamu alaika ya Rasulullah. ya Rasulullah. Menghadirkan Rasulullah SAW. Dan Rasul menjawab. Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal, beliau mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya Sesungguhnya hari yang paling mulia buat kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah membaca solawat. Setiap hari kita baca solawat. Khusus hari Jumat kata beliau perbanyak membaca solawat. Arifin bertemu dengan sahabat seseorang yang subhanallah kan Arifin kejar terus dengan pertanyaan hanya beliau menjawab. Apa amalan eh, sahabat sampai mimpi sering bersama Rasulullah SAW. Ternyata tidaklah aku berselawat hari Jumat kecuali 10 ribu kali. Subhanallah. Jadi hari Jumat itu dari tengah malam sampai habis Jumat Selawat aja beliau Duitnya selawat Selawat apa yang dibaca Selawat kesukaan Rasulullah Ibrahim ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Bila alamin inakin majid Diulang terus, diulang terus, diulang terus, diulang Dia itu saja wiridnya Hari Jumat khusus Karena memang Nabi inginnya Jumat itu Jadi bilang Jumat itu hari raya untuk Rasulullah mimpi suatu saat pernah dia kurang kurang wiridnya bertemu Rasulullah dan ditegur oleh Rasulullah SAW aku kangen dengan salawat ah, tidak sia-sia tidak sia-sia orang yang membaca salawat dikatakan fa'inna salatakum ma'ruduh alaiya. Salawat kalian kata beliau disampaikan kepada aku. Para sahabat bertanya, "Qalu wa kaifa tu'radu salatuna wa qad arumta aibulita?" Bagaimana salawat kami disampaikan kepada engkau seandainya engkau sudah tidak ada? Apa kata beliau? Innallaha harrama alal ardi an ta'kula adsadal anbiya'i. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah, mengharamkan bumi, memakan jasad para nabi, apalagi Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, terbatas waktu. Jazakumullah khairan katsira. Makanya ngaji lagi, duduk lagi atau saksikan majelis cahaya hati di TV kesayangan kita Antv ini. Dan uh, alhamdulillah ada anak tersayang dari jamaah yang akan mengantarkan infak untuk Masjid Pesantren Jabal Sindur. Sini sayang uh, sama mamah ya ditemenin. Masya Allah. Makasih. Pinjam. Masya Allah. Ya, tolong ibunya pegang. Siapa namanya sayang? Nikita. Nikita. Masya Allah. Nikita mau apa di sini sayang temu Ustadz? Ah, ngantar infak ya. Makasih. Jari manisnya ditenyut. <laughs> kasih Sulis Nikita, Karawang. Ini berapa lama nabungnya Bunda? Berapa lama nabungnya Nikita nih? Eh, dua bulan lebih. Dua bulan lebih. Terima kasih Nikita, semoga menjadi putri yang saleha. Oh, sama Salim. Makasih sayang. Allahu Akbar. Inilah ketulusan pembelajaran juga dari orang tua yang luar biasa untuk beramal jariah yang sukses di dunia dan sampai di akhirat nanti dan pintu surga yang paling besar adalah dilewati oleh orang-orang dermawan. Amal jariah ini benar-benar bernilai sampai di akhirat. Terima kasih ini kita, terima kasih semua jamaah untuk pembangunan masjid dan pesantren Jabal Sinul Azikra. Hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010 atau silakan datang langsung ke pesantren Jabal Sindur, Desa Cibadung, Gunung Sindur, atau bertemu Arifin atau Imam Masjid Azikra. Terima kasih Ustadz Arif Rahman, Ustadz Muslim Farid, Kafaratul Majlis, Subhanakallah wa bihamdika, syadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.